Adapun selain dari Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan mampu memberi manfaat sedikit pun. An-nafu ad-dar min Allah. Adapun dari selainnya maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai dalam perkara hidayah menghendaki kebaikan terhadap orang-orang yang kita kehendaki yang paling dekat yang paling kita cintai sekalipun tidak akan mampu kita memberikan manfaat kepada mereka illa biiznillah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini innaka la tahdi man ahbabta engkau tidak akan mampu beri hidayah kepada siapa yang engkau cintai sekalipun yang paling engkau cintai yang paling kau sayangi dari anak kamu ataukah orang tua kamu ataukah paman kamu dan siapa saja. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada mereka kekufuran, kufur. Jika Allah Azza wa Jal telah menetapkan pada mereka keimanan, mukmin. Wa Laisa 'alaika hudahum. Tidak ada atas kalian kewajiban untuk memberikan hidayah kepada mereka dalam artian hidayah itu taufik wassadad. Naam. Wa ba'aktsarun nah. nasi walau harasta mu'minin. Dan alangkah banyaknya dari kalangan manusia yang musyrik, yang kafir. Walaupun engkau berusaha untuk menjadikan mereka beriman. Naam. Li'andal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia. Itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ber, berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati manusia sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Man yahdillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما والنبي صلى الله عليه وسلم tatkala beliau senantiasa membuka khutbahnya dengan pernyataan ini man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya. Siapa yang telah disesatkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak seorang pun yang mampu memberikan kepada dia hidayah. Dengan sekuat apapun. Dan yang dimaksud dengan al-hidayah dan yang dinafikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya dari makhluk adalah hidayah at-taufiq wa hidayatus sadat. Karena perlu kita mengetahui ikhwan fillah azakumullah bahwa al-hidayatu hidayah hidayatan. Hidayah itu ada dua macam. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah membimbing dan menjelaskan, mengarahkan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Maka hidayah yang demikian ini sabit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi siapa yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para doa Allah dari kalangan para ulama mereka dikatakan al-hadi alladhi yahdi ila siratil mustaqim dalam artian yang memberikan hidayah maksudnya membimbing mengarahkan dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim dan sesungguhnya benar-benar engkau memberikan hidayah yaitu membimbing mengarahkan manusia ini kepada jalan yang lurus ya pada jalan yang lurus nah ini jenis yang pertama kalau yang demikian ini disifatkan padanya makhluk Adapun jenis yang kedua yaitu hidayah, atau taufiq wasadat. Seorang mendapatkan hidayah menjadi seorang mukmin, maka tidak seorang pun yang memiliki hidayah tersebut dan tidak ada satupun yang memiliki hidayah itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Alladhi biyadihi an-naf'u wad-dar. Adapun selain dari Allah tidak ada hak bagi mereka dalam hal keimanannya seorang dan kufurnya seorang. Mereka hanya berhak untuk menyampaikan dan membimbing saja. Maka dari sini ikhwan fiddin azakumullah ya menjelaskan kepada kita tidak ada yang pertentangan di antara dalil-dalil yang terdapat dalam al Quran Al Karim. Sebab mungkin di sana ada orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang uh, al alfadul arabiyyah wa nusus min al-Quran wa sunan nabawiyah yang mereka mencari-cari berbagai macam kesalahan yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Kata mereka, ini menunjukkan kontradiksi. Adanya pertentangan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah di ayat yang lain mengatakan innaka latahdi ila siratal mustaqim. Padahal kalau seorang memahami al-alfadhul arabiyah tidak akan membingungkan mereka adanya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala tentunya akan terdapat perselisihan yang banyak akan tetapi ini semua seluruhnya berasal dari wahyu yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa fi sahih dan di dalam as-sahih, yakni ah, sahih al-Bukhari wa Muslim. An Ibn al-Musayyib an abihi ay al-Musayyib bin Hazn. Qala kata beliau radhiyallahu taala anhu lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu tatkala telah hadir kepada Abu Talib kematian yakni Abu Talib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati kematiannya جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Talib yang dalam keadaan sakit. Wa indahu Abdullah ibn Umayyah wa Abu Jahlin. Sedangkan di sisi Abu Talib sudah muncul dua orang yang musyrik yang kafir ala millati Abdul Muttalib yaitu Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Jadi dua orang ini telah mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah begitu datang telah melihat kedua orang ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tetap mendatangi Abu Talib. Ya. Faqala lahu. Lalu berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya itu. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Kalimat ini aku berhujjah terhadapmu dengan menggunakan kalimat tersebut akan memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uhajulaka. Aku berhujjah untuk memberi manfaat padamu, bukan uhaju alaika. Bi uhajulaka. Kalimat ini karena itu adalah kalimat syahadah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ini diharapkan agar kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempengaruhi pamannya karena dia sangat cinta kepada pamannya disebabkan karena pertolongannya selama hidup dalam membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perlu kita mutari ikhwan din azakumullah al-asabiyah al-qabaliyah masih berlaku. Ta'assub terhadap kabilah, fanatik terhadap kabilah tanpa memandang agama apa dia. Itu masih berlaku. si banyak yang demikian. Di kalangan Arab bahkan sampai sekarang demikian pula masih berlaku. Ya. Nah, mereka membela mati-matian pada seorang disebabkan karena orang tersebut berasal dari satu kabilah dengan dia tanpa memandang agama apa dia tanpa memandang apa fikrahnya apa manhajnya apakah dia syiah atau sunnah nah demikian pula Abu Talib karena yang mengaku sebagai nabi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah dari keluarganya bahkan anak saudaranya maka dia pun berusaha untuk membela dari berbagai macam tekanan-tekanan dari kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam senantiasa mendapatkan perlindungan dari Abu Talib selama dia masih hidup. Dan perlindungan tersebut tidaklah menyebabkan Abu Talib mukmin, tidaklah menyebabkan Abu Talib masuk ke dalam Islam, jikalau Abu Talib seorang muslim tentunya dia akan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan telah dijauhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tak kalah ketika dia hendak mati pun tetap didatangi oleh Abdullah bin Umayyah, Abu Jahal agar kemudian mengharapkan kematian Abu Talib. Alhamdulillah Abdul Muntalib. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ternyata Abu Talib telah ditemani oleh dua orang kafir Quraisy. Di sini menunjukkan ya betapa madharatnya seorang yang bersahabah dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang yang buruk. Anil mar'i fala tas'al wa sal'an qarini fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tentang seorang jangan kamu tanya siapa dia, tanya siapa temannya. Karena setiap orang akan selalu mengikuti temannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ashabus Sunan dari hadis Abi Hurairah, "Al mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaklah salah seorang kalian memperhatikan ya dengan siapa dia berteman, siapa yang dia jadikan sebagai teman akrab, teman setia, yang menjadi teman dekatnya karena itulah agamanya. Dia akan menjadi baik apabila temannya tersebut baik yang senantiasa mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha mempengaruhi Abu Talib agar mati di atas kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat itu akan dijadikan hujah oleh beliau untuk memberikan manfaat kepada pamannya di hadapan Allah. Faqala lahu namun keduanya dari syaitan Quraisy mengatakan pada Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib Apakah engkau membenci agamanya, ajarannya Abdul Muttalib? Ajarannya Abdul Muttalib adalah syirku billah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yakuluna a'inna la tariku alihatina li syairin majnun. Itu agama mereka. Mereka kalau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sombong mereka. Dan mereka mengatakan apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Disebabkan karena ahli syair yang gila itu. Nah. Maka keduanya mempengaruhi pamannya. Fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi membujuk pamannya agar mati di atas kalimat la ilaha illallah dan keduanya tetap mengulangi juga pengaruhnya kepada pamannya tersebut. Fakana akhiru maqal dan ternyata akhir dari kehidupan Abu Talib huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba ayyakula la ilaha illallah dia berada di atas agamanya Abu Abdul Abdul Muttalib dan enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, maka riwayat ini membantah orang yang menyatakan bahwa Abu Talib mati di atas Islam, mati di atas millet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan Syiah Rafidah berusaha membela ya dan mendustakan riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan alasan hadis yang meriwayatkan tentang kisah ini Abu Hurairah. Padahal demikian banyak hadis tentang kisah ini bukan dari Abu Hurairah saja. Ya, alasannya Abu Hurairah dari mana mengetahui kisah ini? Dia terlambat Islamnya. Sementara kematian Abu Talib terjadi sebelum hijrah. Dan Abu Hurairah masuk Islam jauh setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Dan mursal sahabi, ya, tatkala mereka meriwayatkan satu hadis, mereka terkadang tidak menyebutkan hadisnya sahabi yang di atasnya, yang mereka mengambil riwayat darinya, karena mereka tidak pernah berdusta. Tidak satupun dari mereka yang saling mendustakan terhadap yang lain. Terlebih itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa aba yaqula la ilaha illallah enggan untuk menyatakan la ilaha illallah. Akhirnya dia pun mati. Mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala mengetahui kematian Abu Talib dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka aku akan memintakan ampun kepadamu selama aku tidak dicegah selama aku tidak dilarang istighfar padahal dia musyrik ya kan mati di atas kekufuran dan ini Allah Subhanahu wa taala telah pernah pula menegur Ibrahim Khalilullah alaihissalam tatkala Ibrahim alaihissalam hendak memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ayahnya yang mati dalam keadaan kafir. Ya. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar. Memintakan ampun untuk kaum musyrikin. Walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahil. Walaupun mereka itu kerabat siapapun. Sini menunjukkan tidak bolehnya seseorang memintakan ampun kepada kafir kepada musyrik tidak boleh ya pemahamannya berarti kita boleh memintakan ampun selama seseorang itu muslim dan mati di atas keislamannya boleh mendoakan maghfirah selama dia muslim wa anzalallahu fi abi talib dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidaklah mampu memberikan hidayah kepada orang kau cintai. Walakin Allah yahdi yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. subhanahu wa ta'ala ya nah wallahu a'lam bisawab ila huna ikhwan تفضلوا حفظكم الله